Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Terakhir kita ambil kemarin masih seputar dua kaidah yang sangat besar dan juga termasuk salah satu kaidah yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kaidah mengenai al asal fil ibadah muharramah. Hukum asalnya yang namanya ibadah itu apa? Diharamkan. Hatta ya'tiya ad-dalil ala syar'iyyatiha. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal aslu fi jamil asya mubahah. Dan hukum asal seluruh perkara selain ibadah itu boleh-boleh saja hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mohon salah ya. Itu kaidah yang sangat besar, nambar fikum dan kaidah yang sedekatan pondasi pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam. Kemarin penyebutan mengenai pembagian bid'ah dalam masalah ibadah. Bahwasanya bid'ah dalam masalah ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama kemarin yang sudah kita baca serta contohnya adalah bid'ah yang dibikin oleh orang. Eh, ya kan? Seseorang membuat suatu amalan yang amalan tersebut memang hukum asalnya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi benar-benar murni bikinan manusia gitu ya. Itu namanya apa? Nah, pembagian bid'ah yang pertama. Jadi murni amalan yang dia lakukan, yang dia niatkan ibadah itu murni bikinan dia sendiri tidak disyariatkan oleh Allah, tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya. Mohon salah. Yang kedua adalah seseorang melakukan suatu amalan diniatkan untuk ibadah yang mana hukum asalnya amalan tersebut adalah disyariatkan. Paham ya? Hukum asalnya ini yang kedua, hukum asalnya perbuatan tersebut itu disyariatkan. Contohnya apa? Berzikir. Disyariatkan enggak? Syariatkan. Membaca kalimat la ilaha illallah termasuk perkara yang bagus. Berarti hukum asalnya itu jenis amalannya itu aslinya bagus itu loh. Cuman apa? Mereka dikatakan bid'ah karena tidak meletakkan pada tempatnya. Paham belum? Sekarang antum berzikir. Naam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi mereka ini zikirnya yang mereka kenal dengan kalimat tauhid la ilaha illallah itu mereka tidak sesuai dengan syariatnya. Paham ya? Setiap malam Jumat Kliwon tahlilan nah, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah seribu kali. Nah, kita lihat lagi jenis kalimat tauhid sendiri disyariatkan enggak jenisnya? Disyariatkan, tapi ritual mereka ini yang dikatakan bid'ah itu, paham ya? Itu jenis yang kedua. Kalau yang pertama itu murni amalan yang dia katakan ibadah itu murni bikinan dia sendiri. Tapi kalau yang kedua ini jenisnya ada pada asalnya disyariatkan, cuman menjadi bid'ah karena mereka apa? melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Nah, kita lihat yang yang lanjutannya kemarin. Kata beliau Wal haqiqatu anna mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam alamatuha pada hakikatnya yang namanya mencintai rasul itu tandanya adalah nah ada tandanya enggak sembarangan nah ada tandanya enggak sembarangan maksudnya bagaimana maksudnya ketika orang ngomong cinta rasul itu bukan sembarangan bukan sekedar slogan nama atau bikin jaket kemudian di belakang tulis jamura jamaah muji rasul paham ya nah ya istilahnya gitu jamura jamaah muji rasul nah Kemudian ada juga yang nah barakallahu fikum majelis Rasulullah, ya enggak? Naam, cinta Rasul, cinta Allah katanya. Buktikan gitu loh. Bukan sekedar ucapan saja. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya apa? Kalau kamu itu benar-benar cinta, buktikan. Nah, kalau kamu itu benar-benar cinta, niscaya kamu akan mentaati orang yang kau cintai. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu dia akan mentaati orang yang dia cintai. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Itu sekedar sekedar bahwa selingan globalnya kalau orang itu mencintai seseorang, pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai. Eh? Seperti cinta buta yang kamu saksikan, lelaki dan perempuan yang bukan apa? mahramnya, pacaran, cinta buta. Lelakinya nyuruh perempuan masuk sumur masuk juga. Cinta. Bayangkan itu. Padahal itu cinta yang bisa dikatakan cinta kemaksiatan itu istilahnya. Nah, Kemudian kata mereka cinta hidup semati kita bersama katanya. Ayo kita masuk semur bareng-bareng katanya. Masuk juga berdua. Cinta yang buta seperti itu. Itu padahal masalah dunia ya. Nah, ini kalau kamu kalian mengatakan cinta Allah dan Rasulnya, ikutilah syariatnya. Bukan sekedar apa? Ucapan saja. Kul in kuntum tuhibbunallaha Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dalilnya. Jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Ini sekedar apa? Bahwasanya ritual bid'ah yang mereka lakukan dengan alasan mencintai Rasul, memperingati Maulid Nabi itu kita katakan batil perbuatannya. Mana ada para sahabat yang memperingati Maulid Nabi? Enggak ada. Tidak Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali tidak pula setelahnya, tidak Muhammad bin Sirin, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Imam Syafi'i wala Malik wala Abu Hanifah, enggak ada. Satu pun enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lihat sini. Tandanya adalah at-ta'addud ma'ar Rasul sallallahu Berada bersama Rasulullah sallallahu tandanya kalau cinta. Fala yusra' fi syari'atihi ma laysa minha. Naam. Eh, fala yusra' fi syari'atihi ma laysa minha. Maka tandanya juga bahwasanya apa? Nah barakallahu fiikum hendaknya dia tidak mensyariatkan eh, di dalam syariat Rasulullah sesuatu yang bukan syariatnya. Fahadil bid'ah. Maka ini adalah perkara bid'ah. Ini adalah perkara apa? Bid'ah. Nah barakallahu fiikum seperti itu. Masalan sebagai contoh. Eh, sebagai contoh barakallahu fiikum hafizakumullah. nah Awal. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini kata beliau Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam annaha mimma yuqarrib ila Allah aula. Sekarang Maulid Nabi, ritual Maulid Nabi, ha? memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah dulu mengetahui bahwasanya itu termasuk amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Kita tanya lagi itu. Kalau dulu aja para sahabat enggak melakukan, kenapa kalian sok tahu kok melakukan itu istilahnya ya kan? Nah, mereka kan bisa dikatakan teladan kita. Eh? panutan kita Rasulullah dan juga sejaknya para sahabat itu yang kita tun, yang kita apa? titi, yang kita ikuti yang itu. Nah, meniti jejaknya generasi para sahabat. Tanya lagi. Rasulullah tahu nggak kalau Maulid Nabi ini itu termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala? In kalu jika mereka mengatakan la layak lam, Rasulullah nggak tahu, fal amru azim. Perkaranya besar lagi. Lah kenapa? Ya Rasulullah enggak tahu kalau kalian sok tahu gitu loh. Paham belum? Rasulullah enggak tahu kalau Maulid Nabi itu termasuk apa? perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kok kalian sok tahu. Pamulung belum? Berarti mau parah gitu loh. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. talir lihat sini. Kata beliau, "Wa in qalu ya'lam," kalau dia mengatakan Rasulullah tahu. Lah kalau Rasulullah tahu kenapa enggak ngajarkan kepada kita? Ya enggak? Kalau Rasulullah tahu Maulid Nabi itu bagus, kenapa enggak ngajarkan kepada kita gitu loh? Ya enggak? Padahal Rasulullah dituntut untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah kan itu. Itu kita lihat lagi bantahnya bagus sekali ini. Kalau orang tadi ditanya katakan tahu, Rasulullah tahu katanya, "Qulna idzan tarakaha wa huwa ya'lam annaha masyru'ah." Kalau seperti itu berarti Rasulullah sengaja meninggalkan Maulid Nabi padahal Rasulullah tahu itu disyariatkan. Padahal Rasulullah tahu kalau itu disyariatkan. Keliru enggak kalau Rasulullah meninggalkan? Keliru enggak seharusnya? Keliru. Waqat umira an yuballigh risalata rabbih. Padahal Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah Rabbnya gitu loh. Maksudnya ini mereka sebenarnya terjatuh dalam kontradiksi terjatuh dalam apa? Nam kontradiksi. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, terjatuh dalam kontradiksi. Kenapa? Kalau mengatakan Rasulullah nggak tahu, berarti kalian sok tahu. Kalau mereka mengatakan Rasulullah tahu, kenapa Rasulullah nggak kasih tahu ke kita? Nggak ngabarkan kepada kita kalau Maulid Nabi itu bagus gitu loh. Kan kekeliruan itu. Allah musta'an kita lihat lagi. Fa illam yaf'al ma ballagha risalata rabbih. Kalau Rasulullah enggak memberitahukan kepada kita, berarti Rasulullah tidak menyampaikan risalah Rabbnya fa antum tadahun fihi min wajhin akhar. Nah, maka kalian apa tuqdahun kalian ditela Nah, dari sisi yang lain tertela kalian tuh. Nah, fa ainahuma min hadil bid'ah? Nah, maka di mana Rasulullah dengan kebid'ahan ini? Kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum atau istilahnya enam orang tersebut eh, mengatakan itu adalah ibadah padahal itu adalah bid'ah. Summa idastamalat hadil bid'ah ala syai'in muharram fa inna tazdad Nam nakaron. Sekarang kalau bid'ah ini sudah bid'ah, dicampur lagi sesuatu yang haram di situ. Tambah apa? Tambah mungkar lagi. Eh, apa contoh yang lain yang antum mungkin pernah menyaksikannya? Eh, kalau di kampung-kampung itu campur santri katanya. Bukan campur sari lagi, campur santri. Eh, nanti eh, ada mubaliknya yang menyampaikan, dikit-dikit musik gitu. Belakang dangdut semuanya. Sudah bid'ah acaranya tambah kemungkaran lagi di situ acara Maulid Nabi. ya, karena biar gak nampak campur santri. Kalau yang kita arah kan campur sari. Ya kan dangdut-dangdut campur sari ini sekarang di polot di apa di eh di apa istilahnya di dipoles sekarang campur santri katanya. Allah mustahil Itu termasuk apa? perkara yang beliau sebutkan ini. Jadi kalau kebitahan itu sudah tercampur sesuatu yang diharamkan tambah parah gitu, tambah mungkar lagi. Bid'ah sendiri adalah haram ya enggak? Campur dangdutan di situ. Eh, walaupun istilahnya nadanya ada solawatan tapi dangdutan musiknya ada situ tambah haram lagi mahum soal ini nah barakallahu fikum fi din, azzani wa azzakumullah wa jami'an na'am kita lihat apa yang disampaikan di situ barakallahu fikum masalan eh, misal seperti ikhtilatul rijal bin nisa campur baurnya lelaki dan para wanita di mana ini biasanya tablik akbar pengajian besar itu ya halal bil halal katanya Paham ya? Nam sawalan atau yang semisalnya. Campur baur di situ lelaki dan perempuan. Eh? Mubaliknya atau ustadznya atau kiainya biasanya menyampaikan dalam keadaan nah barakallahu fikum depannya lelaki, perempuan juga ada ibu-ibu atau yang semisalnya ya enggak? Nah itu termasuk kemungkaran juga. Wa adkar fiha ruqas wa tasfiq dan juga zikir-zikir dalamnya ada rukas, dangdut, ada nyanyiannya, hadroan. Paham ya? Biasanya yang untuk menyambut para habaib Ya enggak? Hadran. Salatullah salamullah ala tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah katanya. Allahumma musta'an. Dari mana dalil seperti itu? Wa tasfiq, sudah campur kemaksiatan lagi. Apa tasfiq? Hmm? Apa tasfiq? Hah? Apa tasfiq? Dan Allah. Hmm? Bertepuk tangan. Paham ya? Tepuk tangan. Benar atau benar? Benar katanya, tepuk tangan. Paham ya? Setelah itu apa? Ada lagi campuran-campuran yang lainnya. Padahal tasfik, bertepuk tangan atau bersiul, atau oh, bersiul ya, itu termasuk ritual ibadahnya orang-orang Yahud. Jadi upayakan hindari bersiul. Nah, barakallahu fiikum jangan bersiul, jangan bertepuk tangan. Hindari semaksimal mungkin. Nah, karena ibadah mereka itu melainkan dua ini. Nah, barakallahu fiikum tasbih dan tasfik tadi itu bertepuk tangan, tersiul. Nah, itu ibadahnya orang Yahud. Wal a'yadu Wa a'mal na barakallahu fikum tusabbi'al junun dan perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang gila. Menyerupai kegilaan bayangkan itu. Nah, kenapa? Joget-joget terkadang mereka. Eh, kiainya juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Ini termasuk ritual bid'ah. Min dalika annahum yastami'un tsumma yaqumun qiyama rajulin wahid Eh, mereka berkumpul semuanya, berdiri bareng-bareng. Eh, nah barakallahu fikum padahal apa menyambut satu orang. Datang Habibnya semua berdiri semuanya. Assalamualaikum kaifa aluki Habib. Eh, cium tangannya kemudian apa? Semua sudah siap ada musiknya, ada hadroannya, ada solawatannya. Mahum salah ya, itu termasuk ritual bid'ah. Nah, jadi kebid'ahan itu sendiri adalah haram, kalau ditambah di dalamnya ritual yang haram tambah parah keadaannya. Mahum salah ya. Aywan ambarakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi za'mihim qad hadar." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangkaan dugaan mereka hadir di situ. Nah, jadi terkadang kiyainya, habibnya berani ngomong kayak gitu. Kita di sini diberkahi katanya. Lah kenapa? Dalam keadaan kita seperti ini kehadiran eh, Nabi kita Muhammad katanya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Jadi langsung mereka senang gitu ya. Summa innahum aidan ya'tuna biqasaid tashtamilu al-kufri wasyirk ka qasidatil al allati tusamma bi al Ini Allah musta'an. Terkadang mereka mendatangkan qasidah-qasidah ya Nam yang mencakup padanya kekufuran kesyirikan seperti qasidah al-Busiri yang dikenal dengan al-Burdah. Ya, qasidah macam-macam kan? Salat badriyah masuk juga, salat nariyah masuk juga. Qala al-badru alaina ila akhirih. Itu juga termasuk ritual apa? Enam ritual-ritual yang tidak ada syariatnya. Mohon salah ya? Mohon salah. Eh, na'am. Ini penting sekali jangan sampai antum enggak paham ya. Amsani ada banyak kedua. Ini pembagian kedua. Na'am barakallahu fikum. Fahuwa masyuri'a jinsuhu lakin ala wajhin yughayyir bihi ma syara'ahu Allah wa rasuluhu yaitu amalan yang jenisnya itu sendiri disyariatkan aslinya. Paham ya? Amalan yang jenisnya itu sendiri disyariatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Lakin akan tapi ala wajhin akan tetapi apa? Na barakallahu fikum dia melakukannya itu dengan bentuk yang mengubah syariat Allah dan Rasulnya. Paham belum? Jenis amalannya itu sendiri disyariatkan aslinya berzikir. Disyaratkan enggak? Disyaratkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Zikir disyaratkan. Tapi kalau zikirnya tidak pada tempatnya jadi haram. Kita lihat ini. Ya, jadi nah barakallahu fikum ini bid'ah yang kedua. Bid'ah dalam ibadah itu ada yang bentuknya jenisnya itu sendiri awal mulanya masyru'. Nah, syariatkan jenisnya. Akan tetapi apa? Yang jadi permasalahan dia melakukan jenis ibadah tersebut, nah barakallahu fikum, tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Misal al alat allati tuqal, seperti zikir-zikir yang apa diucapkan. Nah barakallahu fikum, na'am. Bi hadrati asy Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah katanya. Paham ya? Biasanya seperti itu biasanya. Kalau antum mungkin belum pernah dengar ya, kampung-kampung banyak seperti itu. Nah, wah. Eh, bi hadrati Eh, Al-Fatih enam. al eh, syeikh Al-Fadil Al-Hallat Al-Fatihah biasanya <laughs> Allah Ustaz Seperti itu. Fayuzadu fiha au yungkos ta'adbudan lillahi ta'ala bidhalid Nah, terkadang ditambah-tambahi Dikirnya atau dikurang-kurangi. Bayangkan itu ditambah-tambahi atau dikurangi. Dalam rangka apa katanya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebid'ahan. Inilah namanya apa? kebitahan. Jadi kebitahan itu barakallahu fikum hafizakumullah <coughs> kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la min al-kitab wala min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Itu kaidahnya, definisinya dihafal. Sering muncul itu biar nanti enggak enggak gagal paham apa itu bid'ah. Bid'ah itu kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la min al-kitab wala minas sunnah yuradu bihi at Yang paling penting yang terakhir ini. Di antaranya. Artinya apa? Setiap perkara yang baru dalam agama yang dibikin-bikin yang tidak ada dalilnya, tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Tapi ingat, yang diinginkan dengannya ta'abbud ibadah. Antum tanya orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu, "Pak, ini bid'ah ini Pak, ini haram Pak. Siapa bilang ini ibadah ini katanya. Pede sekali dia, ini ibadah ini. Maulid Nabi ibadah, Isra Mi'raj ibadah katanya. Halal bihalal ibadah. Inilah yang namanya apa? disebutkan oleh para ulama ahlul bid'ah wad dalal. Ahlul bid'ah itu sangat sulit untuk obat dari kebid'ahannya. Kalau sudah fanatik. Kenapa? Karena sudah menganggap ibadah itu atau menganggap bid'ah itu adalah apa? Ibadah. Mana ada mereka mengatakan itu maksiat? nggak mau. Antum dipukul nanti ngomong itu. Ini Maulid Nabi haram bid'ah ini Pak. Enggak ini ibadah ini. Mengenang kembali sejarah Rasulullah katanya. Bedanya dengan ahlul ma'asi. Kalau pelaku maksiat sangat mudah biasanya dinasihati untuk tobat dari kemaksiatannya karena dia mengakui kalau itu maksiat. Itu bedanya di antaranya. Ya enggak? Coba antum datang orang yang minum khamar atau berjudi. Pak, berjudi itu haram, Pak. Siapa bilang berjudi ini ibadah? Ada yang ngomong itu? Ada enggak kira? Enggak ada. Mereka mengakui berjudi itu ibadah, eh, haram mengakui. Enggak ada berjudi itu ibadah enggak ada. Minum khamr ibadah enggak ada juga. Oleh karena itu, pelaku kemaksiatan biasanya lebih mudah untuk tobat daripada pelaku bid'ah. Sebabnya kenapa? Ini perlu dihafal ini ya. Sebabnya karena ahlul bid'ah itu sudah menganggap kebid'ahan itu adalah apa? ibadah. Sulitnya di situ dinasihati ngayal, bandel, nolak, bangkang Paham ya? Terkadang nyerang gitu loh. Ya enggak? ahlu sunnah ini. Wah, ahlu sunnah ini. Wah, ini seperti ini. Wahabi atau semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fahada asluhu masyru'un lakin wasfuhu ghair masyru'. Yang namanya zikir itu pada asalnya disyariatkan, akan tetapi sifatnya, kaifiahnya, tata caranya ini yang enggak disyariatkan. Paham belum? Orang berpikir disyariatkan enggak? Disyariatkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fadkuruni adkurkum washkuruni walatakfurun. takfurun. Syariatkan zikir itu. Cuman zikirnya yang bagaimana gitu loh. Paham ya? Tujuan mereka ini kan zikir. kalau di di awam masyarakat awam itu biasa disebut dengan apa tahlilan atau zikiran. Ya enggak? Zikiran, zikir kata mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seribu kali pun kuat. Allah SWT pun apa lafaznya tadi sudah kita lewati pembahasan dulu ya, ada yang an wal isbat, ada an tanpa isbat, ada yang nanti ujung-ujungnya apa? La nafyu wal isbat. Yang hu, hu, hu itu. Nah, itu keadaan orang sufiyah wal iyad billah. Kesimpulannya ikhwan din a'azzani wa azakumullah mengenai pembagian bid'ah dalam ibadah ini sebagai tolak ukur dan juga patokan bahwasanya apa? Bahwasanya bid'ah itu dalam ibadah terbagi secara globalnya menjadi dua ada amalan ritual yang itu memang secara zatnya bid'ah karena benar-benar itu bikinan dia sendiri, eh, tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang kedua, ditinjau dari jenis ritual yang dia lakukan itu jenisnya itu disyariatkan cuman ritual mereka ini kaifiyah tata cara mereka inilah yang dikatakan bid'ah karena tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya mahum insyaAllah mahum insyaAllah ini ya na'am kita lihat lagi. Barakallahu fikum yang atas itu kita selesaikan kalam Sa'di yang atas itu. Amal adatu kulluha adapun adat istiadat tradisi semuanya kal ma'akil seperti makanan-makanan wal masyarib minuman-minuman. Nah barakallahu fikum minuman-minuman. Wal malabis pakaian-pakaian. Wal a'mal al-'adiyah. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sudah jadi kebiasaan, mencangkul, Tanah eh, tanam menanam. Nah, barakallahu fiikum atau semisalnya wal muamalat, transaksi-transaksi yang ada, jual beli. Nah, barter tukar menukar barang, wasana'i. Nah, membikin sesuatu, berkarya, ya enggak? Ada yang bikin donat, ada yang bikin roti, ada yang bikin makanan. Itu semuanya hukum asalnya apa? Fal aslu fiha ibahah wa itlaq ini. Hukum asalnya boleh-boleh saja dan bahkan secara mutlak hukum asalnya. Allah ini jadi nggak ada larangan, atau nggak boleh bikin donat ya, akhi. Dalilnya mana? Tanyakan dalilnya. Karena dia telah menyelisih asal gitu loh. Hukum asalnya boleh nggak? Boleh, boleh saja. Seperti orang bikin ketupat ketika Idul Fitri, tanya dulu. Eh, jangan ini haram Pak, bikin ketupat ketika Idul Fitri Pak. Lah kenapa haram ini hanya kita untuk senang saja, untuk menghibur diri aja karena nah biasanya nggak sempat kecuali sekarang baru kita sempatkan itu istilahnya. Eh, kembali ke hukum asal, kecuali kalau dia meniatkan. Eh, ketupat yang dibikin ketika Idul Fitri itu ada berkahnya. Nah, baru kita hukumi itu nggak boleh karena apa? Mengklaim atau memastikan dalam suatu amalan atau perbuatan ada berkahnya butuh dalil. Paham nih? Butuh dalil. Na'am barakallahu fikum aywa. Allahu musta'an. Na'am. Kita lihat Faman harrama syai'an minha lam yuharrimhu Allah wala rasuluh fahuwa mubtadi'. Maka barang siapa yang mengharamkan sesuatu dari perkara yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan, orang tersebut dikatakan mubtadi', membuat perkara yang baru. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan langsung ngatum eh, mengharamkan gitu, paham ya? Nyangkul ini haram, Pak. Eh, bapak ini nyangkul ini haram. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Kecuali kalau dia nyangkul terus enggak sholat, enggak ning, eh, enggak sholat, enggak ibadah, baru kita haramkan bukan semata-mata nyangkulnya itu, tapi karena meninggalkan sholatnya tadi itu. Paham belum? Ini kaidah penting ini ya, sering muncul ini masalahnya. Jangan sampai antum gagal paham kemudian mengharamkan suatu perkara yang itu asli diperbolehkan. Kita lihat. Kama harramal musyrikun ba'dal an'am allati abahahu Allah wa rasuluh. Sebagaimana orang-orang musyrikun mereka mengharamkan sebagian binatang ternak yang Allah dan Rasulnya membolehkannya. Apa contohnya? Sapi atau lembu. Di India antum kalau di suatu tempat yang di sana sapi itu lembu diagungkan, kok antum sembelih? Wah, hati-hati. Nah, bisa dipenjara nanti. Karena di India itu ritualnya macam-macam, ada nyembah sapi, ada nyembah berhala. Waliyadzubillah, ada juga di antara mereka yang apa? Yang menyembah nambahkan apa barakallahu fikum, nam kemaluan perempuan bayangkan tuh waliyadzubillah. Di India itu. Eh? di India. nam barakallahu fikum. Perhatian baik-baik. Kita lihat di sini. Naam Awa, Marwan? Awa. Nah, kita lihat sini. Kata beliau di sini, "Wa kaman yuridu bijahlihi an yuharrim ba'd anwa'il libas aw as-sana'i al-mukhtara'at al-haditha bi ghairi dalil syar'iyyin yuharrimha." Yuharrimuha. Masyaallah. Seperti orang yang dia itu ingin bijahli dengan kebodohan dia itu ingin mengharamkan sebagian jenis-jenis pakaian. Jadi enggak semua pakaian haram al sana'i atau karya-karya atau bikinan-bikinan al-mukhtara'at yang baru, bikinan-bikinan yang baru seperti HP, telepon, eh, komputer atau yang semisalnya tanpa dalil syar'i yang apa? Yang mengharamkannya. Ini enggak bisa. Sebagian orang-orang yang ekstrim pergerakan atau organisasi yang pernah dengar itu, nah ada yang mengharamkan karena dia beralasan kita enggak boleh manfaatkan bikinan orang kafir katanya. HP-HP ini orang kafir yang bikin katanya. Nah, terus bagaimana? Jangan dipakai katanya. Lah antum pakai HP Android. Oh, kalau ini lain katanya. Ini untuk bisnis sama aja. Kalau bisnis diperbolehkan. Kalau yang lainnya adalah untuk ibadahnya berkat dakwah enggak boleh. Bayangkan ketidakadilannya muncul di situ nanti. Orang-orang misalkan dari kalangan siapa itu dulu yang dikenal apa? Dengan ustaz akhir zaman itu pernah juga. Jadi karena akhir zaman ya, semua yang kira-kira bersangkutan dengan teknologi yang canggih ada internetnya atau ini semuanya dipadamkan katanya. Padahal dia megangnya HP Android. Paham ya? Posisinya apa antara itu kan termasuk juga bisa dikatakan bikinan baru itu istilahnya ya. Nah, jadi kontradiksi. Jadi kalau orang itu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat itu biasanya terjatuh dalam apa? Kontradiksi. Nah, bertabrakan, berseberangan. Allah musta'an. Kita katakan boleh menggunakan wasail-wasail, sarana-sarana yang ada, tentunya yang apa yang tidak berseberangan dengan dalilan itu na'am barakallahu fikum. Pakaian-pakaian. Kenapa Ahlus Sunnah sangat anti dengan peci nasional? Bukan karena ada pengharamannya bukan. Tamayyuz. Tahu ada ya? tamayyuz enggak? Tamayyuz untuk tampil beda dan memisahkan diri dari kebiasaan orang-orang awam atau yang semisalnya. Karena peci itu dikenal peci nasional. Yang namanya nasional itu bagaimana maknanya? Semuanya bisa pakai. Ada orang Kristen juga pakai ke gereja pakai peci nasional. Paham ya? Mungkin ada orang Hindu juga, orang ateis nggak beragama pun Nah, pakai baju nasional juga, paham ya? Ketika belusukan mungkin mencari pengikut dalam partai, ya enggak? Untuk mengelabui orang-orang dikirain agamanya Islam atau semisalnya, paham ya? Nah, bukan karena semata-mata dari diharamkan. Kemudian ahlu sunnah juga menyarankan agar para akhwat, para wanita, kenapa memilih pakaian hitam? Ya, bukan berarti yang selain hitam haram, bukan. Karena untuk melindungi mereka biar aman dan tidak terfitnah serta tidak memfitnah laki-lakian itu. Nah, karena zaman dahulu, zaman para sahabah eh, itu para salafun saleh itu yang sangat dikenal pakaian mereka itu hitam. Hitam pekat. Paham ya? Nah, intinya yang identiknya warna-warna gelap. Bukan warna-warni. Enggak seperti orang sebagian orang hizbiyin yang mereka bermudah-mudahan warna-warni enggak masalah, yang penting pakai sadar. Ada yang warna merah putih, ada yang pink, ada yang hijau. Karena mungkin sebagian yang menyaksikan di luar-luar sana ya. Nah, kalau anak tidak sengaja lewat di salah satu ma'had, Nah, barakallahu fi mahatnya mungkin terkenal juga ketika anak belajar gitu. Nah, jadi depannya itu posisinya kalau tidak salah itu ustadznya mustadahnya. Jalan-jalan gitu. Yang belakang itu eh, kalau tidak salah itu banat-banatnya lah istilahnya itu mungkin santriwatinya lah. Warna-warni semuanya, masya Allah. Tapi pakai cadar. Nah, kita katakan itu masih belum sempurna sebenarnya. Karena warna itu identiknya warna, itu terkadang orang juga bisa terfitnah dengan warna. Iya enggak akan Ghafur? warna pink ya enggak? Tertarik enggak kira-kira? Tertarik. Apa maksudnya? Yang namanya manusia saja normalnya identiknya ketika melihat sandal, sandal aja sandal. Sandal yang warna pink atau warna yang kira kira menarik, dia berpikiran, oh, "Jangan ada perempuan ini." Iya nah, ini yang Abdullah. Ayo nah, mesti. Itu menunjukkan bahwasanya kita kenapa memilih warna-warna yang gelap atau yang semisalnya tujuannya apa? Inna sa'ida laman junibal fitan. Semuanya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri pada fitnah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, hukum asalnya pakaian, hukum asalnya semua perkara selain ibadat boleh-boleh saja. Terkadang diharamkan karena ada faktor-faktor yang mengarah kepada kemaksiatan barulah diharamkan bukan semata-mata hukum asalnya. Mohon salah itu ya. Nah, pakaian atau misalnya pantalon bukan karena kainnya, potongannya dan bentuknya. Celana jeans bukan karena kainnya itu bukan. Antum kalau punya kain kain yang modelnya seperti kain levis, paham ya? Dibikin sirwal longgar luas lebar, boleh enggak? Boleh enggak masalah sirwal, kainnya kain levis. Enggak masalah. Paham ya? Tapi yang jadi permasalahan itu bentuk potongannya postur celananya itu ya. Benar-benar anu e, sempit kemudian menampakkan sebagian postur tubuhnya itu yang dilarang. Pantolon, hati-hati ya. Yang punya celana pantolon dipensiunkan. Nah, biasanya identiknya yang bentuknya itu seperti telana kantoran lah ada resletingnya depan kantongnya kadang di belakang ada dua ada satu juga paham ya sangat sempit itu ya nah kalau untuk sholat biasanya masih menampakkan enam sebagian lekuk-lekuknya atau postur tubuhnya. nah barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah itu sekedar faedah bahwasanya dua hukum asal ini jangan sampai terluputkan. Kita lihat lagi kata beliau. Wal muharram min al umur al-asya' al-khabithah aw ad-darah yang diharamkan dari perkara-perkara yang semula diperbolehkan ini adalah perkara-perkara yang jelek dan perkara yang membahayakan. Amulum. Nah, barakallahu fiikum membahayakan untuk dunia dan juga agamanya. Waqad fassalat waqad fussilat fil kitab sunnah dan sungguh telah dirinci di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man tatabba'a al-muharramat wajadaha tashtamilu 'ala al-mafasid al-mutanawwi'ah. Dan barang siapa yang Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik dan barang siapa yang Naam mengikuti dan juga mengecek serta meneliti perkara-perkara yang diharamkan. Ini meneliti aja ya, enggak enggak melakukan meneliti dan mengecek. Ini saya dia akan menjumpai bahwasanya perkara yang haramkan itu pasti mencakup padanya apa? Mencakup padanya kerusakan-kerusakan yang beraneka ragam. Khamr kenapa diharamkan? Merusak enggak kira-kira? Merusak. Orang kalau minum khamr enggak sadar. Terkadang dia bunuh pun enggak berpikir yang dibunuh ternyata anaknya sendiri. Paham ya? Nah, dia hutangnya banyak, pengen segera hilang solusinya, ya, biar hilang apa? Pikirannya, dia mencari solusi minum khamar. Ketika minum khamar memang dia nggak terasa kalau hutangnya banyak, tapi setelah sadar ingat dia karena minum khamarnya juga hutang. Nah, belum. Tambah parah lagi ini kan, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa hadanil aslan naf'uhuma kabir masyaallah. Dua pondasi landasan pokok ini kata beliau, manfaatnya sangat besar. Wa bihima tu'raf al bid'ah minal ibadat wal bid'ah minal adat. Dengan dua kaedah ini diketahuilah kebid'ahan-kebid'ahan dari ibadah. Mana yang ibadah, mana yang bid'ah. Dan mana yang bid'ah dan mana yang adat istiadat tradisi tadi itu. Paham belum? Nah, akan diketahui dengan dua kaidah tadi itu. Faman lazimahuma faqad istaqama 'ala sabil. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua landasan pondasi pokok ini, kata beliau, sungguh dia telah istiqamah lurus di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Wa man wa man da'a khilafa aslin minhuma fa'alaihi dalil. Dan barang siapa yang mengajak atau mengaku-ngaku untuk berseberangan dengan apa? Berseberangan atau untuk menyelisih salah satu kaidah dua tersebut, salah satu dari dua kaidah tersebut, maka datangkanlah dalilnya. Kamu belum contohnya? Contohnya gini, ada orang mengatakan membaca zikir kalimat tauhid la ilaha illallah pada malam Jumat Kliwon itu adalah ibadah. Kita katakan datangkan dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya kalau kalian jujur. Karena hukum asal ibadah adalah apa? Haram. Jadi bapak ini mensyariatkan dan mengatakan ibadah dalilnya ada enggak gitu loh. Satu dah. Yang kedua, ini enggak boleh ini papan tulis ini. Lah kenapa? Zaman Rasulullah enggak ada zaman Rasulullah katanya. Kita katakan datangkan dalilnya. Hukum asal semua perkara selain ibadah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kita katakan papan tulis ini kan termasuk wasail. Termasuk wasilah perantara sarana untuk orang apa bisa memahami perkataan atau penjelasan atau yang diajarkan oleh gurunya contohnya. Dengan papan tulis tersebut, dengan apa lagi? Pena atau sepedol itu kan bisa untuk menjelaskan. Nah, ini bisa dikaitkan zaman Rasulullah dulu memang nggak ada papan tulis seperti ini, tapi zaman dahulu ketika kisahnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menggariskan ya nggak? Menggariskan dengan suatu garis. Paham ya? Garis lurus, kemudian sebelah garis yang lurus itu ada garis yang bercabang. Ini menunjukkan bahwasanya fungsi tujuannya sama nggak, sekarang? Kalau kita garis misalkan anak ngajari antum nahwu, anak harus keluar kemudian di apa di tanah itu tak garis-garis itu dengan di papan tulis itu kira-kira mirip nggak Mirip intinya kan apa? Tujuannya goyahnya puncaknya apa? Untuk iblaghul ilm, menyampaikan ilmu itu biar sampai, biar orang tuh paham itu loh. Eh, mungkin aja kalau misalkan kita belajar di luar kemudian di tanah itu kita bikin skema bagan, tapi kan kurang jelas. Ini lebih jelas istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya kembali ke asal boleh. Nah, itu faedah yang paling perlu kita perhatikan baik-baik. Berarti sudah kita selesaikan nah barakallahu fikum dua kaidah yang besar ini, adapun kaidah-kaidah yang berikutnya berkaitan masalah enam hukum-hukum cabang, Nah, barakallahu fikum atau berkaitan masalah fonis atau yang semisalnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang walhamdulillahirabbil alamin.